Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, فلا يخلون بامرأة وليس معها ذو محرم فإن الشيطان ثالثهما Hadis disahihkan oleh Syekh Albani dalam Irwal Ghalil. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yu'minu billahi wal yaumil akhir yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah dia berdua-duaan dengan seorang wanita tanpa mahramnya, karena sungguhnya setan adalah orang yang ketiga dari keduanya. Ikhwani fillah Allah iyyakum. Kalau kita perhatikan banyak dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Kita dapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam peringatkan kepada perkara-perkara yang sering disepelekan orang. Dan orang sering terjerumus dalam perkara tersebut, menganggap perkara itu ringan, namun perkaranya berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Misalnya Rasulullah SAW bersabda, "Waman kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyakul khairan aw liyasmut." Ya. Hendaknya dia berkata baik atau dia diam. "Waman kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyukrim jarahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tetangganya atau baik terhadap tetangganya. Antum dapati Tahu banyak orang yang melanggar akan hal ini. Ya. Di antaranya juga hadis ini Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yakhluwanna bimra'atin laisa ma'ahadu mahram. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah dia berdua-duaan dengan seorang wanita tanpa ada mahramnya, ya. Mungkin sebagian orang menganggap ini perkara yang sepele. Namun ingat, akibat yang ditimbulkan daripada khalwat sangat besar. Oleh karena itu sampai-sampai tak tatkala ada seorang sahabat yang hendak berjihad kemudian istrinya hendak berhaji tanpa mahram, maka Rasulullah SAW menyuruh dia untuk berhaji bersama istrinya. Sebagaimana dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, La yakhluwanna ahadukum bimra'atin walaysa ma'ahaduh mahram. Janganlah salah seorang dari, dari kalian berdua-duaan dengan seorang wanita tanpa ada mahram. Faqama rajulun, faqama rajulun, maka berdiri seorang laki-laki dan dia berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ini ini uktutibtu fi ghazwati kada wa kada." Ya Rasulullah, sungguhnya aku telah terdaftar dalam jihad ini dan ini, yaitu jihad yang nafilah, bukan yang wajib. Ya. Aku telah didaftarkan dalam jihad. Wa imraati kharajat hajatan. Adapun istriku, dia ingin keluar untuk berhaji. Maka apa yang aku lakukan ya Rasulullah? Aku menemani istriku atau aku berhaji ber, atau aku berjihad? Apa kata Rasulullah saw? alaihi wasallam? Irji' ma'amra'atik. Kembalilah engkau, tidak usah berjihad, dan berhajilah bersama istrimu ya. ya. Karena harus ada yang menemani, harus ada mahramnya. Ikhwani fillah Allah wa iyyakum. Namun kalau kita perhatikan kenyataan yang ada di kaum muslimin ya, di Indonesia terutama banyak sekali terjadi khulwat, ya, berdua-duaan antara laki dan wanita. Padahal Rasulullah SAW telah bersabda, "Fa inna syaitana salisuhuma." Orang yang ketiga atau Setan adalah orang yang ketiga di antara mereka berdua. Dan kita tahu bahwasanya tatkala setan hadir di antara dua pasangan laki dan wanita, maka setan akan menghias-hiasi amalan dia, amalan mereka berdua. setan akan menghilangkan rasa malu dari mereka berdua. Yang tadinya mungkin mereka saling malu untuk memandang, saling malu untuk memegang, ya, dan seterusnya. Akhirnya setan hilangkan rasa malu tersebut dari hati-hati mereka. Dan namanya manusia, naluri antara wanita yang suka kepada lelaki dan laki yang suka kepada wanita, maka akan dikobarkan oleh setan. Dan akhirnya lama-lama terjerumus ke dalam kemaksiatan yang mungkin lebih besar daripada itu, bahkan mungkin bisa terjerumus dalam perzinahan. Oleh karena itu penting bagi kita untuk uh, mengenal definisi khalwat ya. Dalam hadis ini Rasulullah SAW mengatakan tidak mengapa kalau seorang laki-laki dan bersama seorang wanita berdua-duaan namun yang ketiga adalah mahram dari sang wanita tersebut. Yang ketiga adalah mahram dari sang wanita tersebut. Nah, apakah definisi daripada mahram? Mahram itu ada dua ya. Mahram yang pertama maksudnya adalah mahram yang tidak boleh dinikahi. Yang insya Allah nanti antum, antum akan dapatkan penjelasannya lebih lebar bersama Ustadz Arifin Badri Allah alam pada hari apa yang insya Allah dia akan menjelaskan tentang pengertian mahram dan sebab-sebab mahram akan panjang lebar akan beliau jelaskan namun bukan penjelasannya saat ini eh, di majelis kita ini ya. Yang kedua mahram yang dibolehkan bagi seorang wanita bersafar dengan dia. Karena tidak semua wanita yang tidak boleh kita nikahi itu boleh kita temani untuk bersafar. Contohnya Allah mengatakan wa anta jima'u bainal ukhtain yaitu Allah melarang kita, kalian untuk mengumpulkan dua orang wanita yang saling bersaudara sebagai istri kalian. Ya. Tidak boleh. Tatkala kita misalnya si A dan si B bersaudara, dua orang wanita, kita menikahi si A, maka tidak boleh kita menikahi si B. Haram bagi kita untuk menikahi si B. Namun bolehkah kita bersafar dengannya? Hukumnya tidak boleh, hukumnya haram. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan alhamu maut. Ipar itu adalah maut. Ya. Karena disepelekan oleh orang akhirnya banyak terjadi e, kemaksiatan antara ipar dengan e, iparnya ya. Oleh karena itu, mahram yang pertama berbeda dengan mahram yang kedua. Mahram yang kedua yaitu mahram yang dibolehkan oleh seorang untuk bersafar dengannya. Apa definisinya? Dikatakan oleh Imam Suyuti dan ini merupakan penjelasan dari Madhab Syafi'i yang dinukil juga oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari bahwasanya mahram adalah kullu haruma alaihi nikahu eh, kullu man haruma alaihi nikahuha yaitu setiap wanita yang tidak boleh bagi seorang laki-laki untuk menikahinya alat takbit untuk selama-lamanya bisa babin mubah dengan sebab yang dibolehkan lihormatiha karena eh, karena uh, kemahraman sang wanita tersebut karena kehormatan wanita tersebut. Saya ulang ya, karena insya Allah kita akan menjelaskan definisi ini. Yang pertama, Kata Ibnu Hajar, mahram yang boleh seorang bersafar dengannya, seorang laki-laki bersafar dengan wanita uh, wanita boleh bersafar dengan laki tersebut, yaitu kullu man haruma alaihi nikahuha, yaitu setiap wanita yang tidak boleh dinikahi oleh seorang laki-laki. Kalau begitu, sepupu itu bukan mahram kita. Karena boleh kita menikahi sepupu kita, anak bibi, anak om, anak tante, semuanya itu boleh dinikahi. Oleh karena itu tidak boleh kita menemani dia untuk bersafar. Dan ini yang banyak terjadi kesalahan uh, di negeri kaum muslimin. Karena sepupunya dianggap seperti saudaranya, padahal hukumnya haram tidak boleh. Yang kedua alat takbit selama-lamanya tidak boleh dinikahi. Maka keluar dari syarat ini alat takbit selama-lamanya, yaitu wanita yang ditalak tiga. Wanita yang ditalak tiga tidak boleh bagi seorang laki-laki untuk menikahinya tidak boleh. Selama-lamanya enggak. Kalau ada laki-laki lain yang menikahinya, maka boleh bagi dia untuk menikahi wanita tersebut untuk yang kedua kali. Ya. Kemudian keluar juga yaitu seperti tadi, kalau seorang menggabungkan seorang tidak boleh menikahi dua saudara wanita yang eh, yang bersaudara tidak boleh ya. Selama yang istri pertama masih hidup. Dia tidak boleh menikahi saudara dari istrinya tersebut. Namun jika istrinya ini meninggal, maka dia boleh menikahi saudara wanita dari istrinya. Berarti tidak untuk selama-lamanya. Tidak boleh menikahi, namun tidak untuk selama-lamanya. Bolehkah seorang menem, bolehkah seorang menikahi wanita yang beragama Buddha atau beragama Hindu? Boleh tidak? Untuk selama-lamanya tidak boleh? Kalau tidak boleh, untuk selama-lamanya berarti boleh kita bersafar dengan dia, ya kan? Boleh tidak? Boleh kalau dia masuk Islam, ya kan? Berarti tidak selama-lamanya. Kalau dia masuk Islam, maka boleh seorang menikahinya. Berarti tidak boleh seorang bersafar dengan wanita yang beragama Hindu atau beragama Buddha atau yang menyembah selain ahlul kitab, ya. Jika sang wanita masuk dalam agama ahlul kitab pun maka tidak boleh kita bersafar dengan dia. Ini tidak. Kemudian lisababin mubah karena sebab yang dibolehkan yaitu pernikahannya dengan sebab yang dibolehkan. Misalnya gini, misalnya seorang ayah menikah dengan seorang wanita dengan nikah yang syubhat. Yang dikatakan oleh para ulama mungkin nikahnya tidak sah. Khilaf. Ada yang mengatakan nikahnya tidak sah, ada yang mengatakan sah intinya syubhat. Maka sang anak tidak boleh menikahi wanita yang telah dinikahi bapaknya tadi dengan nikah yang syubhat. Karena nikah ini bukan nikah yang dibolehkan, bukan sebab yang dibolehkan, namun nikahnya syubhat. Walaupun dia tidak boleh menikahi wanita yang telah digauli oleh ayahnya untuk selama-lamanya, namun dia tidak boleh menemani wanita tersebut untuk bersafar. Kenapa? Karena hakikat wanita tersebut bukan ibunya, bukan istri ayahnya secara sah, ya. Namun dengan nikah yang syubhat. Adapun syarat yang keempat karena kehormatan wanita tersebut, ya Keluar dari ini wanita yang dicerai karena mula mula anak terjadi jika seorang laki-laki menuduh misalnya sang istri sang, menuduh istrinya berzina, kemudian istrinya mengingkari, maka mereka berdua saling melaknat, ya. Melaknat, kemudian setelah itu diceraikan dan ini pernah terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang laki-laki menuduh istrinya berzina, kemudian akhirnya istrinya mengelak, kemudian mereka berdua saling melaknat. Setelah itu Rasulullah SAW menceraikan mereka berdua dan tidak boleh untuk kembali selama lamanya. Namun bukan berarti sang laki-laki ini boleh menemani wanita yang telah dia laknati itu yang dia ceraikan untuk bersafar. Kenapa? Karena bukan karena kehormatan wanita tersebut namun disebabkan karena mula anak. Jadi saya ulang, definisi mahram yang benar adalah kullu haruma alaihi nikahuha ya ala ta'bid bisababin mubah lihormatiha ya ini Kemudian ada syarat yang ditambahkan oleh Imam Nawawi rahimahullah. Syarat yang kelima. Sekarang saya punya anak ya. Namanya Abdul Muhsin, umurnya 2 tahun 4 bulan. Saya punya adik wanita, misalnya adik wanita. Boleh nggak adik wanita saya ini berkhulwat dengan laki-laki ditemani dengan anak saya Abdul Muhsin? Anak saya ini mahramnya adik saya tidak? Mahramnya bukan. Mahramnya karena dia adalah kepon anak saya adalah keponakan dari adik wanita saya. Adik wanita saya ini tidak boleh menikah dengan keponakannya. Kalau gitu mahramnya. Nah, berarti kan dia sudah bersama mahram. Boleh nggak dia berdua-duaan dengan laki lain? Ditemani oleh anak saya Abdul Musin yang masih berumur 2,3 eh 2 tahun 3 <laughs> bulan, 4 bulan. Boleh tidak? Hah? Boleh tidak? Kan mahramnya. Oleh, oleh karena itu Nawawi mengatakan mahram tersebut disyaratkan harus membuat malu sang lelaki. Ya. Jadi kalau ada mahramnya sang lelaki malu. Kalau tidak malu berarti tidak masuk dalam syarat mahram. Dikasih permen suruh pergi, pergi mah apa? <laughs> Gak jadi mahram. berarti mahram itu ada syarat yang kelima yaitu harus sang lelaki malu kepada mahram wanita tersebut ya. Karena adanya seperti tidak tidak adanya ya. Inilah definisi mahram yang dibolehkan bagi seorang wanita untuk bersafar dengan dia. Namun ikhwani fillah dan ya ayakum, di sana ada pengecualian disebutkan oleh para ulama. Terkadang terkadang boleh seorang wanita bersafar tanpa ada mahram. Contohnya yang terjadi di zaman Rasulullah saw. Alaihi Wasallam, tatkala sebagian sahabiat mereka keluar berhijrah dari Mekah ke Madinah. Yang kalau kita naik bis di zaman sekarang ini selama 6 6 jam naik bis tentunya jauh sekali. Namun mereka keluar tanpa mahram. Hal ini kenapa dalam keadaan darurat? Dan darurat tubihul mahdurat dan perkara-perkara yang darurat bisa menghalalkan sesuatu yang dilarang. Kenapa? Karena mereka jika tetap berada di Mekah, maka mereka akan terzalimi. Mungkin mereka bahkan bisa menjadi orang kafir atau terbunuh. Oleh karena itu mereka dibolehkan untuk berhijrah ke Madinah walaupun tanpa ada mahram. Demikian juga kalau ada seorang wanita didolimi oleh seorang pria dan dia tidak punya mahram, maka boleh bagi dia menghadap hakim. Ya, boleh bagi dia dia berdua-duaan dengan hakim karena tidak ada mahramnya. Boleh. Kenapa? Kalau dia tidak begitu terus nanti siapa yang nanti haknya tidak bisa dia ambil. Ya. Ini diantara pengecualian yang disebutkan oleh oleh para ulama. Ya. Kemudian sekarang kita sudah tahu definisi mahram. Sekarang apa definisi kholwat? Berdua-duaan. Ya. Imam Bukhari Al Bukhari dalam Sohehnya membawakan suatu hadis ya. Dia memberi judul hadis ini di bawah bab yang berjudul bab tentang bolehnya mahram eh, bab tentang bolehnya khalwat jika di hadapan manusia. Bab tentang bolehnya khalwat jika di hadapan manusia. Ya. Ja'at imra'atun minal ansor. Datang seorang wanita dari ansor ila Nabi sallallahu alaihi wasallam menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Muslim dia mengatakan, "Ya Rasulullah, innali ilaika hajah." Ya Rasulullah, saya ada perlu dengan engkau. Kemudian apa? Hadis ini diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Kemudian Anas berkata, khala biha Nabi sallallahu alaihi wasallam." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berkholwat dengan wanita tadi. Dalam riwayat Muslim Muslim dikatakan fi ba'di turuq atau fi ba'di sukak ya, yaitu turuk atau sukak itu yaitu e, jalan yang tidak pernah sepi, mesti ada orang yang melewati jalan tersebut. Rasulullah SAW pun berkhulwat dengan wanita wanita tadi. Kemudian wanita tadi mengabarkan keperluannya, hajatnya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di akhir hadis Rasulullah SAW mengatakan, Wallahi innakum la'ahabun nasi ilayya. Sungguhnya kalian, wahai kaum ansor, adalah orang yang paling aku cintai. Dan Anas mendengarkan pembicaraan Nabi yang terakhir tadi. Adapun pembicaraan yang awal, Anas bin Malik tidak mendengarkannya. Dari sini, para ulama mengatakan ternyata khalwat itu ada dua. Ada khalwat yang dibolehkan, ada khalwat yang di yang diharamkan. Yang dibolehkan seperti ini. Tatkala seorang laki-laki ada keperluan dengan seorang wanita, kemudian tentunya dengan hijab yang syar'i, dengan syarat-syarat yang telah diterapkan digariskan oleh para ulama. Kemudian wanita tersebut perlu dengan sang lelaki kemudian berbicara dengan sang lelaki berdua-duaan. Namun tidak tertutup dari pandangan pandangan manusia. Ini adalah kholwat yang dibolehkan. Oleh karena itu, para ulama menyebutkan bagi seorang yang ingin menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, jika dia melihat, dia melihat ada seorang laki-laki berdua-duaan bersama seorang wanita, di suatu jalan ya yang mencurigakan keadaan kedua orang tersebut. Maka hendaknya pertama dia tanyakan dahulu ya. Ini mahram atau atau bukan. Maka tidak boleh langsung dia ingkari. Kenapa? Karena mereka sekarang sedang berkholwat di jalan yang ramai yang orang melihat mereka berdua. Maka hendaknya dia tanya dulu. Karena ada sana ada yang mencurigakan. Kalau tidak mencurigakan maka tidak mengapa, dibiarkan saja. Demikian kata para ulama. Kalau seorang laki-laki berdua dengan seorang wanita namun tidak mencurigakan keadaan mereka, maka tidak boleh seorang itu melarang mereka. Ya. Kemudian namun kalau mencurigakan maka hendaknya di, ditanya. Ya. Ini mahramnya atau bukan. Ya. Sebagian teman ada ada yang mengkisahkan tatkala teman-temannya melihat ada seorang laki-laki berdua dengan seorang wanita langsung ditonjok laki-laki tersebut ya dipukul ini saya mahramnya dipukul terus dipukul terus masuk dalam di penjara semuanya ketangkap sama polisi di penjara semua ya ternyata suaminya ya <laughs> dikira bohong ah kamu bohong kok gelap gelap kan masalahnya maghrib ya kok maghrib maghrib masih berkeliaran dipukul ini tidak boleh ya ternyata suaminya dan tentunya seorang bisa melihat dari korina ini suaminya atau bukan ini mencurigakan atau tidak Khonifillah Adapun khulwat yang dilarang sebagai perkataan Syekh Saleh al hafizahullah kata dia hiya ma ma'a ma, ma, ma iglakin lidarin au hujratin au sayyaratin wa nahwi dhalik au istitarin anil a'yun wa hakadha dhabatuha al ulama kata Syekh Saleh Al Syekh ya khulwat yang diharamkan hiya makanat ma iglakin yaitu yang ada ditutup ya ada penutupan baik menutup rumah lidarin au hujratin atau menutup kamar atau menutup pintu mobil ya ini semuanya kholwat walaupun orang melihat apa namanya melihat mereka pintu mobil kan ada kaca bisa dilihat dari orang ya kan walaupun dilihat oleh dari oleh orang dari luar namun tetap dipandang ini adalah kholwat kenapa karena ada ditutup ada penutupan sebagaimana juga kamar walaupun misalnya kacanya semua terbuka namun jika ditutup pintunya maka dipandang ini adalah suatu kholwat Demikian para ulama, fukoha mendefinisikan tentang khalwat yang diharamkan. Atau sesuatu yang menutup, tertutup dari pandangan manusia. Misalnya seorang laki-laki dan wanita di tengah hutan. Tidak ada orang yang lihat ya. Yang lihat, yang lihat cuma hewan-hewan. Ya. Kemudian apa? Tidak tertutup. Namun adalah khalwat ya. Karena tertutup dari pandangan manu, manusia. Ini adalah khalwat yang yang diharamkan. Oleh karena itu, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Sekarang saya tanya sama antum, berdasarkan definisi yang telah kita sebutkan, ya, berdasarkan pendapat para ulama tentang khalwat yang dibolehkan dan khalwat yang diharamkan. Kalau begitu, jika ada seorang laki-laki yang berdua-duaan dengan seorang wanita naik motor yang bukan mahramnya, itu khalwat bukan? Itu khalwat yang dibolehkan atau khalwat yang diharamkan? Hah? Di hadapan manusia banyak di lampu merah ya. Gimana? Itu khalwat yang dibolehkan apa khalwat yang diharamkan? Atau khalwat yang disunahkan? atau khulwat yang dimakruhkan ya bagaimana dibolehkan atau diharamkan atau seperti yang di di pinggir pantai ya berdua-duaan gelap-gelapan ya dua pasangan dua pasangan dua pasangan dua pasangan dua pasangan ini khulwat dibolehkan atau diharamkan tertutup dari pandangan manusia enggak tertutup yang ini enggak lihat yang ini yang ini enggak lihat yang yang ini intinya kalau menurut definisi kholwat, ini bukanlah disebut dengan kholwat. Paham? Namun bukan berarti dibolehkan ya. Kenapa kholwat diharamkan? Karena kholwat merupakan sarana yang mengantarkan orang untuk berzina. Dan sarana-sarana yang mengantarkan orang untuk berzina itu banyak sekali. Di antaranya pandang memandang. Gak mungkin orang naik motor kemudian gak memandang. Ya, gak mungkin. Intinya kemudian pegang-pegangan itu semua juga diharamkan. Ya. Tatkala Allah Subhanahu wa taala mengharamkan suatu perkara, maka semua wasilah yang mengantarkan kepada keharaman tersebut semuanya diharamkan. Semua. Berbeda dengan masalah yang wajib ya. Semua yang mengatakan wajib bukan berarti semuanya dia katakan wajib juga. Namun pada perkara yang haram, semua wasilah yang mengantarkan kepada keharaman itu hukumnya juga haram. Karena tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala mengharamkan sesuatu, kemudian Allah membolehkan perkara yang mengantarkan kepada keharaman tersebut. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Qayyim dalam Alamil Muwaqqi'in. Ini tidak tidak makul, tidak masuk akal. Tatkala Allah mengharamkan sesuatu, maka seluruh sarana yang mengantarkan kepada keharaman tersebut, maka hukumnya juga haram. Oleh karena itu berdua-duanya laki-laki dengan wanita yang kita lihat di jalan-jalan itu, memang secara definisi khulwat dia bukan khulwat namun dia hukumnya haram lebih parah daripada khulwat yang diharamkan. Paham ini? Ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum. Namun antum jangan salah paham dengan hal ini. Jangan antum nyangka, oh kholwat yang seperti itu dibolehkan. Lantas kita kemudian, tidak apa, ada wanita yang datang kemudian kita, oh ini bukan kholwat. Ya, malah antum bercengkerama sama dia. Kemudian dia melenggak-lenggokkan suaranya. Ini tidak boleh ya. Tidak boleh. Ya. Memang mungkin secara definisi kholwat bukan kholwat. Tapi di sana antum tahu bahwasanya Fitnah wanita adalah fitnah yang paling besar yang pernah ditinggalkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ma taraktu ba'di fitnatan. Hiya ashadu ala rijal minan nisa. Tidak pernah aku tinggalkan fitnah yang lebih besar kepada lelaki daripada fitnahnya wanita. Ya. Wanita itu kalau keluar maka setan akan menghiasinya. Bahkan yang pakai jilbab, kalau antum lihat wanita tersebut, maka setan akan membisikkan pada antum. Coba lihat, bayangkan apa di balik jilbab tersebut ya. Setan coba itu. Hmm. Hah, ha, gitu. Sulit. Dan seperti itu ya. Oleh karena itu betapa banyak laki-laki yang kelihatannya kokoh, kemudian dengan kedipan seorang wanita keplak-keplak ya, jatuh, tidak bisa apa-apa. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, maro'ah minah minah naqisati aqlin wa dinin azhaba li rojul Kata kata Rasulullah SAW, aku tidak pernah melihat wanita-wanita, orang-orang yang kurang akalnya dan agamanya, yaitu para wanita, yang paling cepat menghilangkan akal dari laki-laki yang tegas, ya, Lubi rojil hazim ya, laki-laki yang tegas, namun kalau ketemu wanita langsung langsung KO ya. Ikhwani fillah, azani Allah hayyakum. Oleh karena itu, uh, Said Said bin Musayyib, ya, oleh karena itu Aisyah radhiyallahu taala pernah berkata, "Walakin man yam man yamliku irabahu kama kana Nabi s.a.w. alaihi wasallam yamliku irabahu." Namun siapa di antara, di, siapakah di antara kalian yang mampu menahan, syah, menahan syahwatnya sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menahan syahwatnya? Betul Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkhulwat dengan wanita tadi. Namun apakah antum dapati para sahabat juga demikian seperti itu bermudah-mudah dalam masalah khulwat? Tidak, karena tidak ada dari mereka yang merasa aman dari dirinya tentang fitnah wanita. Oleh karena itu Said bin Musayyib ya, dia mengatakan akhwafu ma akhafu ala nisa. Yang paling aku takutkan adalah wanita. Padahal tatkala dia ngomong gitu umurnya sudah 84 tahun. Sudah berapa? 84 tahun. Mata satunya sudah tidak bisa melihat dan yang satunya sudah rabun. Yang satu tidak bisa melihat, yang satunya sudah sudah rabun. Jadi dia cuma melihat dengan mata satu yang yang rabun. Ya. Itu Said bin Musayyib. Kemudian murid-muridnya berkata kepada dia, "Ya Syekh, wahai Said bin Musayyib, misluka Ma yuridun nisa wala turiduhun nisa. Seperti kamu wahai Said bin Musayyib, model seperti kamu ini tidak suka kepada wanita dan wanita juga tidak ingin seperti kamu. Karena sudah tua, sudah tua 84 tahun kemudian mata satunya sudah tidak melihat, yang satunya masih melihat. Namun apa kata Said bin Musayyib? Huwa kama akul. Ya aku seperti itulah. Walaupun aku seperti ini yang paling aku takutkan adalah para wanita. Siapa Said bin Musayyib itu? Selama 40 tahun kalau azan dia sudah di masjid, berapa tahun? 40? 40 tahun. Setiap azan dia sudah ada di di masjid. Siapa yang bisa seperti itu? Namun begitu, dia takut kepada fitnah yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Bukan seperti sebagian kita yang pede-pede saja ya. Pede-pede saja. Akhirnya maksiat-maksiat ya. Dan selanjutnya. Oleh karena itu berkata Alam Toki, maka Nabi a'raf karena billahi akhwah barang siapa yang lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala maka dia akan lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut terjerumus dalam kemaksiatan. Demikian juga perkataan apa ya bin Abi Rabah kata dia, "Lau tumintu ala baiti malin la akuna aminan." Kalau saya dipercayakan untuk menjaga harta Baitul Mal muslimin, harta yang banyak, maka saya akan terpercaya. Namun saya tidak merasa aman terhadap diriku jika ber, berdua berdua-duaan bersama amatin e, budak wanita yang cantik. Ya. Padahal dia apa? Kanal masjid firasyahu isrina nasana Padahal dia selalu tidur di masjid selama 20 20 tahun. Artinya rajin beribadah di masa mudanya. Namun beliau takut kepada namanya wanita. Oleh karena itu ikhwani fillah azan ya Allah wa janganlah merasa memudah-mudahkan dalam masalah fitnah wanita karena kita tahu betapa banyak orang yang terjerumus karena fitnah wanita. Oleh karena Said bin Musayyib mengatakan, "Ma aisa syaitan illa ata min kibalin nisa." Tidaklah setan itu berputus asa dalam menggoda manusia kecuali dia punya cara lain. Kalau sudah ini nggak bisa, ini nggak bisa, maka dia menggunakan cara dengan menggunakan wanita. Ya. Allah maka hendaklah hendaknya kita menjaga anggota badan kita agar jangan sampai terjerumus dari kepada eh, maksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan perantaraan wanita. Maka jagalah pandangan antum ya, jangan sampai antum melihat eh, perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ulama juga mengatakan jika seorang tidak boleh khulwat bersama wanita, demikian juga seorang yang dia punya penyakit yang dia suka kepada binatang misalnya, sebagian binatang. Dan ada penyakit seperti ini ya. Oleh karena itu para fukoha mereka membahas perkara-perkara yang mungkin terjadi. Ya. Mungkin ada orang yang jatuh cinta kepada binatang ada, namanya penyakit itu ada. Sebagaimana di negeri-negeri Eropa yang saya tidak perlu ceritakan karena saking jeleknya ya eh, keadaan mereka. Oleh karena itu barang siapa misalnya yang suka kepada kambing maka tidak boleh dia berkholot bersama sama kambing. <laughs> barang siapa yang suka sama gajah maka tidak boleh dia berkholot bersama gajah ya. Yang kedua, demikian juga seorang laki-laki tidak boleh berkholat bersama banci. Karena sebagian banci lebih cantik daripada sebagian wanita. Ya. Bukan semua wanita nanti tersinggung ya. Sebagian banci lebih cantik daripada sebagian wanita. Terkadang laki tak dengan seorang banci ya karena dia telah menghias-hiasi tubuhnya dan ini adalah perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala maka dia pun timbul syahwatnya maka tidak boleh bagi dia untuk berkholat bersama banci banci tersebut Demikian juga wanita. Mentang-mentang ini banci, tidak boleh juga dia sama banci tersebut. Sebagaimana laki-laki tidak boleh berkholot sama banci kalau ternyata banci tersebut bisa membuat dia jatuh cinta. Demikian juga wanita tidak boleh berkholot dengan banci. Jangan beralasan banci kan tidak punya syahwat. Siapa bilang ya? Banyak banci juga yang ternyata punya syahwat terhadap wanita. Bahkan di zaman Rasulullah SAW pernah terjadi ada seorang banci yang dia masuk bertemu dengan para wanita. Awalnya Rasulullah SAW tidak melarang. Namun suatu saat banci itu memberi sifat kepada wanita. Kata banci itu, wanita itu kalau keluar kelihatan empat. Kalau balik kelihatan delapan. Apa empatnya nggak tahu lekukannya yang jelas dia mengatakan demikian. Artinya dia mensifati tentang wanita. Saya nggak paham juga maksudnya. Sampai sekarang saya nggak paham. Maksudnya empat itu apa? Maksudnya delapan itu? Delapan itu apa? Intinya akhirnya Rasulullah SAW pun mengharamkan para banci untuk masuk dalam bertemu dengan para para wanita. Yang ketiga tidak boleh mandang yang amrot. Tidak boleh berkhulwat bersama yang amrot. Yaitu amrot adalah laki-laki yang tampan yang biasanya belum balik atau sudah balik namun tampan, tidak berjenggot ya. Wajahnya tampan, oleh karena itu bisa menimbulkan fitnah. Ikhwanifillah antum tahu setan itu tidak putus asa dalam menggoda manusia. Terutama kepada laki-laki yang belum menikah ya. Tatkala seorang laki-laki soleh selalu menjaga pandangannya tidak pernah memandang kepada wanita, maka setan pun menghiasi laki-laki yang tampan untuk dipandang oleh laki-laki ini. Ya. Sehingga tatkala laki-laki tersebut memandang laki yang tampan, anak yang tampan, maka timbul syahwat dalam dalam dirinya. Demikian setan selalu berusaha, tidak putus asa. Kalau perempuan dia nggak bisa, kita alihkan kepada laki-laki. Oleh karena itu, untuk mengobati barang siapa yang tertimpa dengan penyakit ini, ya, maka hendaknya dia menikah untuk menghilangkan penyakit seperti ini. Ibnu Taimiyah berkata, "Man karrara nadharahu ilal Amrod. Barang siapa yang mengulang-ulang pandangannya kepada lelaki yang tampan atau kepada anak yang tampan, kemudian dia mengatakan saya tidak terpengaruh, fahuwa kadzab, maka dia adalah pendusta. Kalau kamu nggak terpengaruh, kenapa kamu bolak-balik mandang anak tampan itu? Ya. Dan ini banyak terjadi sehingga antum dapati terkadang terjadi antara guru dengan dengan murid ya. Guru yang misalnya mengajar TPA terkadang atau dengan anak muridnya yang kecil yang tampan akhirnya terjadi hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara ini, gara-gara sang anak masih amrot, kemudian gurunya belum menikah selalu jaga pandangan akhirnya malah terjerumus dalam kemaksiatan seperti ini. Kemudian ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum. Bagaimana jika seorang lelaki bersama dengan tiga orang wanita atau empat orang wanita? Boleh enggak? Yang jelas maksudnya wanita tersebut juga bukan wanita yang nakal, dan laki-laki dan laki-laki yang sikoh, yang baik. Paham ini maksudnya? Kalau perempuannya 100 pun atau laki-lakinya satu namun perempuannya 100 namun akal semua pun hukumnya tidak tidak boleh karena selalu timbul timbul fitnah. Ini kita bicara tentang wanita-wanita yang asalnya baik-baik dan kemudian lakinya laki-lakinya juga asalnya baik-baik. Jumhur ulama mengatakan tidak mengapa. Jika memang ada keperluan kemudian terjadi seperti itu, seorang laki-laki kemudian wanitanya banyak, kalau memang ada keperluan, ada hajah, maka tidak mengapa. Berbeda dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan hukumnya haram. Tidak boleh. Jangankan dalam keadaan biasa, bahkan tatkala solat, kata Imam Syafi'i, kalau ada seorang laki-laki mengimami wanita lima, semuanya bukan mahramnya maka hukumnya haram. Tidak tidak boleh dan Imam Syafi'i menganggap ini adalah khalwat. Antum bayangkan ini dalam ibadah ibadah-ibadah yang paling agung juga sholat dan dia di depan perempuannya di di belakang Imam Syafi'i masih mengatakan hukumnya haram ya hukumnya haram bagaimana lagi yang dekat-dekatan dan seterusnya tentu lebih lebih haram lagi ini pendapat Imam Imam Syafi'i Allah alam yang roji antum madhab mana Ya, intinya seperti itu ya. Anak anak nggak tahu yang roji yang mana. Yang jelas intinya mengambil tindakan hati-hati itu lebih lebih perlu. Kemudian sebaliknya juga, jika bagaimana laki-lakinya e, banyak, perempuannya satu sebaliknya. Laki-lakinya banyak, perempuannya satu. Ini pernah terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala Abu Bakar radhiyallahu taala anhu sedang keluar dari rumahnya, bukan keluar kota, masih dalam kota, namun keluar dari rumahnya. Kemudian ada eh, laki-laki e, yang bertemu dengan istrinya, masuk ke dalam rumahnya bertemu dengan istrinya, mungkin untuk berbicara dan sesuatu maka Abu Bakar merasa tidak enak. Ini hukumnya bagaimana? Dia pun ragu. Dia bertanya kepada Rasulullah SAW tentang hukum ini. Maka apa kata Rasulullah SAW? لا rajulun, رجل لا ahadun, ba'da بعد hadha هذا على illa إلا ma'ahu rajulun au isnan. kata Rasulullah SAW maka tidak boleh setelah hari ini tidak boleh seorang pun menemui seorang wanita yang sedang pergi suaminya kecuali bersama dia seorang atau dua orang dari sini dalil bahwasanya jika laki-laki itu banyak, perempuan itu satu, maka tidak mengapa kalau memang ada keperluan ya, tidak mengapa kalau memang ada keperluan. Jadi barang siapa yang misalnya perlu dengan wanita, maka hendaknya diajak laki-laki yang lain. Ya, karena lebih menjaga tentang uh, lebih menjaga daripada kemaksiatan. Namun ingat, ini kita saya katakan tadi ini kembali kepada laki-laki yang asalnya sikoh, yang baik ya. Namun barang siapa yang yakin tidak bisa menjaga dirinya, maka lebih baik dia tidak berbuat demikian. Karena bisa jadi, bisa jadi tiga orang laki-laki namun bejat semua malah bersepakat untuk melakukan kejelekan terhadap wanita tersebut. Jadi pertanyaan, bagaimana kalau laki-lakinya lima, perempuannya lima? ini mungkin lebih parah malah satu-satu ya. <laughs> Oleh karena itu ikhwan fillah dan yakum, ya demikianlah uh, definisi khalwat tentang khalwat yang dibolehkan, kemudian khalwat yang yang diharamkan, dan eh, mungkin sampai sini saja apa yang bisa saya sampaikan pada eh, pertemuan kali ini. Kalau ada pertanyaan, kami persilahkan. Ya kholwat, ya kholwat itu secara bahasa berdua-duaan ya, eh, berdua-duaan. Artinya kholwat itu bukan berarti kita pahami kholwat itu ada nafsunya tidak mesti ya. Tidak mesti khalwat itu ber, berkaitan dengan nafsu. Jadi kalau secara bahasa tidak mengapa ya. Artinya dia berdua bersama Allah Subhanahu wa taala hanya mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak melazimkan bahwasanya khalwat itu ada nafsunya. Misalnya saya dengan seorang laki-laki saya mengatakan saya khalwat dengan dia. Artinya saya hanya berbicara empat mata sama sama dia. Dalam bahasa tidak tidak mengapa. Sudah ya, insya Allah sampai di sini saja. tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdik. Asyadu ala ila anta astagfirullahaladzim. Adapun pertanyaan-pertanyaan yang ini sengaja kita akhirkan. Insya Allah kita tanyakan kepada Syekh kalau dia dia datang. Insya Allah mungkin hari Sabtu baru datang ya. Subhanakallah bihamdik. Asyadu ala ila anta astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.